dari tahun 40 sampai tahun 41 dan lama kepemimpinan beliau cuma 6 bulan saja Al-mabhas al-awwal pembahasan yang pertama Al-Hasan ibni Ali radhiyallahu anhuma fi sutur ismuhu wa nasabuhu namanya Hasan dan nasabnya Al Hasan bin Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdi Manaf jadduhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kakeknya Hasan adalah Rasulullah Wajadatuhu dan neneknya Hasan adalah Khadijah. Wa ummuhu dan mamanya Fatimah. Namanya Fatimah. Wa abuhu dan bapaknya Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Wala yujad ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam asrafu nasaban min al-Hasan wal Husain wal Zainab wa Ummi Kulthum wa huwa walad al-Bikr li Fatimah. Tidak ada orang yang nasabnya lebih tinggi setelah Rasulullah melebihi Hasan, Husain, Zainab dan Ummu Kulsum, Karena Hashim ketemu Hashimiyah. Ali kan Hashim, Bani Hashim. Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim. Fatimah binti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Ya Hashim ketemu Hashimah. Apa maksudnya ya? Hashimiyah sama-sama Hashimiyahnya. Ali Hashimi, Fatimah Hashimiyah. Ketemu. Nasabnya sama-sama Hasimnya. Wa huwal walad al-bikr li Fatimah dan Hasanin anak pertamanya Fatimah. Azwajuhu istrinya. Hasan ini dikenal tukang kawin, tukang kawin dalam artian banyak istri-istrinya. Nikah cerai, nikah lagi, nikah lagi, nikah, banyak istrinya. Tapi tidak pernah berkumpul lebih dari empat. Kan nggak boleh kan? Lebih dari empat boleh apa enggak? Enggak boleh. Tapi totalnya dengan yang di yang dulu-dulu banyak sekali. Cucu Rasulullah, siapa yang enggak mau? Semua mau. Yang pertama Khawla bintu Mandur. Yang kedua Ummu Bishrin bintu Abi Mas'ud. Yang ketiga Ummu Ishaq bintu Talha bin Ubaidillah. Nah, ini anaknya sahabat besar. Tolha bin Ubaidillah. Ini menunjukkan bahwa Tolha ini besanya Ali. Setuju? Makanya kemarin kita jelaskan bahwa ketika Ali bin Abi Thalib melihat Tolha terbunuh, sedihnya bukan main. Ketika melihat Tolha terbunuh, Ali mengatakan, seandainya saja aku mati sebelum 20 tahun yang lalu. Ali nggak senang melihat pertumpahan darah. Ali tidak senang ketika melihat Tolha terbunuh dan pedangnya dilihat oleh siapa? Ali. Ali mengatakan, ya ketika yang membunuh ini membawa pedangnya Tolha dan berkata kepada Ali, aku telah berhasil membunuh musuhmu. Terus Ali melihat pedang itu, Ali mengatakan, ini adalah pedang yang mana dahulu pedang ini banyak menghapus kedukaan dari Rasulullah SAW. Dan saya ceritakan, antum melihat perang Uhud. Kalau ingin tahu kehebatannya Tolha, lihat perang Uhud. Ketika tidak ada orang pun kecuali Tolkha bin Ubaidillah. Tolkha ini bareng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi tameng hidupnya Rasulullah. Tahu tameng kan? Untuk menangkis serangan anak panah, tombak, sabetan pedang. Lah itu eh, apa? Tamengnya Rasulullah ya Tolkha ini penuh dengan tusukan. Saking berjasanya Tolkah dalam perang Uhud sampai Rasulullah SAW mengatakan kalau kalian ingin melihat orang mati syahid tapi yang masih berjalan di muka bumi lihatlah Tolkah dan untuk membela Nabi itu sampai tangannya ini apa kemarin putus sampai-sampai Abu Bakar ini Abu Bakar loh yang ngomong ini Yaumu Uhud kulluhu li perang Uhud itu semuanya milik Tolha. Nah itu biasanya Ali punya anak namanya Ummu Ishaq. Ummu Ishaq dan kemarin saya terangkan Tolkha bin Ubaidillah ini punya anak yang soleh namanya siapa kemarin? Kalau tidak salah Muhammad bin Tolkha bin Ubaidillah yang dijuluki As-Sajjad yang ahli sujud ketika tahu anaknya Tolkha ini wafat sedihnya Ali bin Abi Thalib luar biasa karena ini orang yang selalu sujud rukuk di Masjid Nabawi. Tolha dijamin masuk surga. Ini punya anak namanya Ummu Ishaq. Ummu Ishaq dinikahkan dengan siapa tadi? Hasan. Wal masyhur <clears throat> dan pendapat yang masyhur annahu tazawwaja katsiran. Beliau ini sering nikah. Wa talaqa katsir dan sering menceraikan wanita. Radhiyallahu anhu nikah cari lagi anak hafidur Rasul saya, cucunya Nabi siapa yang mau mau semua wanita cucunya Rasul dan Hasan ini lebih mirip Rasulullah daripada Husain pernah dengar kan Hasan lebih mirip Hasan ini wajahnya ini eh, fisiknya ini separuh ke atas mirip Rasulullah tapi kalau Husain separuh ke bawah mirip bahkan kecilnya Hasan ini digendong sama Rasulullah Terus ada Abu Bakar, ada Ali. Ada Abu Bakar, ada Ali. Kata Abu Bakar, demi Allah Hasan ini lebih mirip Rasulullah daripada miripmu, mirip kamu wahai Ali. Lebih mirip ke Rasulullah daripada ke Alinya. Amma auladuhu. Tapi bukan berarti itu celaan terhadap Hasan ya ya nikah banyak terus cerai bukan bukan berarti ini kok melakukan bukan bukan tercela ini ini kalau menceraikan karena memang ada sebabnya. Gitu ya. Jangan ditafsir apa tadi? Negatif lah. Wa amma auladuhu adapun anak-anaknya beliau fazukur anak yang laki-laki yang pertama namanya Al Hasan menamai anaknya dengan nama dirinya. Biasa tidak apa-apa. Nama antum siapa? Rifki. Punya anak kasih nama Rifki. Tidak apa-apa. Nah ini Hasan punya anak Anak yang pertama dikasih nama apa? Al-Hasan. Setelah itu dikasih nama anak yang kedua Zaid. Zaid bin Hasan. Anak yang ketiga Tolha. Anak yang keempat Husain. Menamai anaknya dengan nama saudaranya. Anak yang kelima namanya Abdullah. Anak yang keenam namanya Abu Bakar. Nah, ini juga dalil seperti yang digembar-gemborkan oleh orang-orang Syiah bahwa Abu Bakar mendolim ahli bait. Bagaimana Abu Bakar mendolim ahli bait? Sedangkan Al Hasan saja anaknya dikasih nama apa? Abu Bakar. Sekarang ini cari di Iran kalau ada nama Abu Bakar. Tidak ada. Kalau seandainya ada orang namanya Abu Bakar, KTP-nya dirampas, orangnya masuk penjara. Tidak ada, tidak ada di Iran orang namanya Umar bin Khattab, tidak ada. Eh, Umar tidak ada. Kalau Khattab jelas lah, kan orang dulu. Namanya Umar tidak ada. Tidak ada di Iran orang namanya Aisyah. Ini nih. Ya, imam mereka. Imam kedua Hasan. Eh, pertama kan Ali, terus Hasan, terus Husain. Mereka memiliki berapa imam? 12. Punya anak dikasih nama Abu Bakar. Nah, kok sekarang orang Syiah bencinya setengah mati sama Abu Bakar? Tidak ada orang Syiah namanya Abu Bakar, tidak ada. Kecuali sudah terlanjur dulu belum ngerti si A punya nama Abu Bakar terus jadi si A. Abdurrahman anak yang keberapa? tujuh. Terus Al-Qasim. Rasulullah dipanggil Abul Qasim. Terus Amr. Terus Muhammad. Ada yang namanya Muhammad juga. Jadi menamai nama anak dengan nama kakek. Wal inas adapun anak perempuan Ummul Hasan dan Ummu Abdillah. Fadailuhu keutamaannya Hasan. An Abi Bakrah kalah dari Abu Bakrah semoga Allah meridai beliau. Sami itu Rasulullah, sami itu Nah, itu keliru yang punya buku, yang bawa kitab Arab keliru harokatnya. Sami itu Rasulullah keliru. Yang betul sami itu Rasulullah. Sami itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal mimbar wal hasan ila janbihi. Kata Abu Bakr, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas mimbar wal hasanu ila jambihi sedangkan Hasan ada di samping beliau. Yandur ilan nas marrah melihat ke manusia sesekali. Wa ilaihi marrah dan melihat ke ke dia sesekali. Jadi Rasulullah ini pidato di atas mimbar Rasul ada Hasan. Rasulullah melihat manusia dan Rasul juga melihat siapa tadi? Cucu beliau. Yakulu wa yakulu kemudian Rasulullah berkata, "Ibni Anakku. Hada sayyidun. Tuh, perhatikan. Sayyid kan? Rasulullah menamai cucunya dengan apa? Sayyid. Jadi tidak apa-apa sesekali kita, sesekali loh ya. Tapi kalau dalam sholat tidak boleh. Kita sholawat terus Allahumma sholli ala Sayyidina jelas. Solu kama ro'aitumuni. Sholli sholatlah kamu seperti lihat aku sholat. Tapi di sini ini Rasulullah menamai cucunya dengan apa? Sayyid. Kalau cucunya Said, bagaimana dengan Rasulullahnya? Said apa enggak? Said. Jadi boleh. Tapi sesekali dalam apa tadi? Karena supaya kita ini biar enggak salah paham. Sesekali boleh kalau dalam sholawat. Tapi kalau dalam sholat apa? Bisa dipahami ya? Ibni ini juga dalil bahwa orang Arab terkadang menamai cucu dengan ibni anak. Boleh. Makanya kita dipanggil anak Adam. Padahal bapak kita bukan Adam namanya kan gitu kan? kami boleh. Jadi anak dalam bahasa Arab itu termasuk cucu dan anaknya cucu dan anak-anaknya cucu. Masuk. Makanya Rasulullah mengatakan, "Ibni, putraku, hadza sayyidun." Dia adalah sayyid, abarnya sayyid? Apa sayyid? Iya, tuan atau penghulu atau pemuka atau pemimpin intinya yang kalau di Indonesia baginda atau iya pemimpin ibni hadza sayyidun ini adalah putraku dia adalah sayyid wala allallaha an yusliha bi baina fi'atain minal muslimin bisa jadi nanti Allah ya melalui putraku ini akan mendamaikan dua golongan kaum muslimin Rasulullah menamai dengan dua golongan dan nanti ketika Hasan diangkat jadi khalifah sepeninggal Ali terbukti nih omongannya Rasulullah di atas mimbar itu bahwa nanti Hasan ini memuji tindakan eh, Allah Rasulullah memuji tindakannya Hasan karena mendamaikan kan gitu kan ini juga dalil tentang keutamaannya Muawiyah. Sekiranya Muawiyah itu tidak pantas jadi pemimpin, tidak mungkin Rasulullah memuji tindakannya Hasan. Mesti jemarai. ngapain kamu pemerintahan kok kamu kasihkan Muawiyah? Kan gitu kan? Tapi justru di sini Rasulullah memuji tindakannya siapa? Al Hasan. Berarti menunjukkan bahwa orang yang diserahkan per, apa orang yang diserahkan kepadanya kepemimpinan dari Hasan termasuk orang yang yang apa? Yang layak, yang cocok memimpin umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini tidak bahas Muawiyah, tetapi para ulama menjadikan hadis ini sebagai keutamanya siapa? Muawiyah. Paham saya? Lah, justru justru nih orang Syiah itu tidak begitu demen sama Hasan. Mengapa? Ya karena menyerahkan pemerintahan ke siapa? Muawiyah. Terbalik. Dengan itu Rasulullah memuji Hasan, tapi dengan itu orang Syiah tidak begitu apa hormat dengan Hasan karena peristiwa ini. Makanya mereka kan kemana-mana ya Husain ya Husain. Abal Qasim Jadal Husain, tidak ada Jadal Hasan itu. Nyanyian-nyanyian mereka itu loh. Ya Jadal Husain, kan gitu kan? Adalah yang pertama kali Hasan apa Husain? Yang sempat jadi khalifah Hasan apa Husain? Hasan. Tapi mereka lebih cocoknya ke Husain. nanti pernah lihat itu pemain sepak bola Iran itu kan ada tulisannya ya Husain. Dulu di antara apa namanya? Uh, kaosnya orang-orang tapi ini bukan berarti sama harus lihat sepak bola loh ya. Ini saya mengkabarkan sesuatu yang sudah terjadi ini. Ada tulisannya ya Husain. Banyak di Iran itu atau kalau spanduk-spanduk itu kan Ya Husain, Ya Husain. Tidak ada Ya Hasan, Ya Hasan. Ya karena inilah Hasan dibenci. Ya, apa ya? Di, di, tidak begitu diangkat. Bukan dibenci. Karena mereka juga mengakui Hasan. Tapi lebih diunggulkan Husain daripada siapa? Hasan. Wan Usama ibn Zaid dan dari Usama bin Zaid. Anak Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'khuduhu wal Hasan dari Usama bin Zaid dahulu Rasulullah SAW pernah mengambilnya dan mengambil Hasan maksudnya menggendong ya mengambil mengambil diartikan bukan mengambil gelas kayak gini mau namanya bocah kok diambil ya, ya apa artinya mungkin digendong atau gimana diambil sama Nabi Hasan dan siapa tadi Usama Usama ini anaknya Usama bin Zaid anaknya siapa anaknya Zaid bin Harisa dan kemarin saya terangkan kan Zaid bin Harisa ini nikah sama siapa emaknya Usama siapa? Lu turun ngerti sampai ini. Terputus ceritanya kalau kayak gini ini. Emaknya Usama itu ibu asuhnya Nabi. Ummu Aiman. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam umur 6 tahun, loh, boleh boleh cerita lagi nih, panjang ini. Ketika Rasulullah umur 6 tahun, Rasulullah diajak mamanya pergi ke Medina, ke Yathrib, tujuannya untuk ziarah ke makamnya siapa? Ayahnya. Ayahnya. Dan Aminah ini saking cintanya sama Abdul tidak nikah lagi sampai mati nggak nikah lagi. Nggak menjanda dan nggak nikah nikah. Padahal kebiasaannya orang Arab itu habis masa idah langsung banyak yang antri. Jangankan jangankan masa idah yang cerai atau mati, hamil itu kalau sudah keluar satu hari keluar langsung ada yang ngelamar. Karena saya mau tanya, masa idahnya wanita yang apa mengandung hamil kapan masa, masa idahnya berapa? Sampai melahirkan. Ada seorang sahabiat ditinggal mati sama suaminya. Dia itu perutnya besar. Setelah itu lahiran Datang seorang sahabat melamar. Bingung si wanita yang datang ke Nabi gimana? Apakah boleh saya nikah? Sedangkan ini baru saja suami saya meninggal. Jawabnya boleh. Karena kalau hamil yang dikuatkan yang apanya? Yang hamilnya. Paham saya? Karena kalau sudah hamil kan masih yakin bersih nih. Paham? Pagi hari suaminya wafat misalnya. Sore hari wanita ini lahiran. Padahal kalau ditinggal mati kan berapa? Arba'ata asyuri wa asyra. Empat bulan sepuluh hari. Kan gitu, gitu? Betul enggak? Nah, tapi ini karena hamil. Pagi istrinya, eh, suaminya wafat. Sore dia lahiran. Boleh nikah enggak? Boleh. Artinya kebiasaan orang Arab itu tidak lama-lama. Apalagi Aminah masih apa? Masih muda, terhormat, cantik. Tapi saking cintanya sama Abdul nggak nikah-nikah sampai ke bawah mati. Ketika Abdul wafat, waduh Aminah ini sedihnya luar biasa. Membuat syair-syair indah untuk mengenang suaminya. Lah ini umur 6 tahun, Rasul diajak sama uh, siapa? Sama ibundanya ke Yasrib. Untuk menjenguk atau menziarahi makam suaminya, bapaknya Rasulullah. Ketika pulang, ada antara Medina sama Mekah ada tempat namanya Abwa. Di situ mamanya Rasulullah sakit keras, terus wafat. Wafat di situ. Nah kebetulan pada waktu itu Aminah membawa budak wanita, budak kecil wanita, jariah yang namanya Ummu Aiman. Nama aslinya Barokah. Barokah. Tapi orang nama aslinya hampir dilupakan. Tapi dipanggil Ummu Aiman. Ummu Aiman kecil ini ya masih ABG, budak, hitam, keriting, negro dari Habasya, dari negeri dari negeri Afrika. Muhammad kecil digendong sama dia. Umur 6 tahun itu. Tidak ada siapa-siapa ini. Dan ini medannya bukan medan lurus-lurus adem gitu bukan. Medannya ini medan gurun pasir, gunung. Pernah ke Mekah, kalau kita perjalanan dari Medina ke Mekah, kalau haji dulu, sama lihat kanan kiri, ya itu perjalanannya dulu. Itu sama Ummu Aiman itu. Ummu Aiman, digendong sama Ummu Aiman, ya. mungkin naik kendaraan sampai di Mekah. Sampai di Mekah dibawa ke Abdul Muthalib. Sedihnya Abdul Muthalib luar biasa. Dipeluk, disayangi Rasulullah. Lain nah, terus setelah Rasul diasuh oleh Ummu Aiman, diasuh, digendong, di, diladenin sama Ummu Aiman ini. Uh, luar biasa. Dan Rasulullah kalau manggil Ummu Aiman, ya ummah. Apa artinya ummah? Ibunda. Kalau ya ummi ibuku kalau ya umma ibunda eh, lebih apa lebih lebih menunjukkan kesayangan ya umma Rasul selalu Rasulullah ketika jadi nabi sel, sering mampir ke rumahnya Ummu Aiman karena dulu ini yang merawatnya orangnya hitam keriting negro selalu dikunjungi oleh Rasulullah ketika Rasulullah wafat kunjungan ini dilanjutkan oleh Abu Bakar sama Umar ketika Rasulullah wafat Abu Bakar longgar-longgar sama Umar datang ke rumahnya Ummu Aiman Terus Ummu Aiman nangis ketika Rasulullah wafat, nangisnya luar biasa. Ummu Aiman na, Rasulullah wafat, Ummu Aiman nangis didatangi sama Abu Bakar, Abu Bakar jadi khalifah. Kenapakah Anda menangis? Apakah Anda tidak ridho? Dan apakah Anda ini e, tidak percaya bahwa yang di sisi Nabi Muhammad itu lebih baik sekarang di sisi Allah daripada di dunia dulu? Iya, aku yakin itu. Aku yakin apa sekarang yang aku menangis bukan karena Rasulullah wafat. Aku menangis karena sekarang ini dan selamanya sampai hari kiamat tidak akan ada lagi wahyu yang turun ke muka bumi. Akhirnya Abu Bakar sama Umar ikut nangis. Lah itu Ummu Aiman, emaknya siapa ini? Usama. Makanya Usama ini disayangi Rasul luar biasa. Kenapa? Karena mamanya itu dicintai Nabi. Karena mamanya itu yang merawat Rasulullah. Dan bapaknya Usama namanya siapa? Z. Zaid itu juga kesayangannya Nabi. Kumpul antara yang disayangi sama yang disayangi membuahkan hasil namanya Usama. Uzaid oh, luar biasa ceritanya, tidak usah saya ulangi kan? Ya, sudah sering kan? Ya, Zaid ini kan hasilnya budak terus dia apa? Dimerdekakan dan cintanya luar biasa. Saking cintanya Rasulullah sama Zaid. Ya, putra mantan putra angkatnya ini. Rasulullah mencarikan istri untuk Zaid yang cantik, bangsawan, terhormat Quraisya. Sedangkan Zaid bukan Quraisy, bukan Quraisy. Berarti Quraisy ya? Bukan dari Quraisy. Dicarikan istri terhormat, cantik dan Qurosiyah. Namanya Zainab binti Jahsy. Nikalah. Pertama kali Zainab tidak kurang cocok karena nggak sekufu. Ya, Zainab cantik, bangsawan dan Sedangkan Zaid ini mantan Buddha, meskipun aslinya kan nggak budak dia itu. Cuman status sosialnya tetap dianggap mantan Buddha, jomplang gitu loh. Gak cocok, nikah gak cocok. Akhirnya Zaid datang ke Nabi ya Rasulullah saya nggak cocok sama sama ini sama Zainab ini. Saya tak cerai ya Rasulullah. Jangan, ansik, pegang, jangan kau ceraikan. Terus-terus gak pernah cocok. Ini datang ke Nabi, sudah berulang-ulang kali disuruh Nabi pegang, pegang, pegang. Karena terus gak bahagia, ya sudah, is, terserah. Akhirnya dicerai. Ketika dicerai, turun ayat dari langit. Makanya kalau cerita itu doa cerita ini. Betul gak masuk skenario yang saya persiapkan tadi. <laughs> Tapi tidak apa-apa ini tentang Usama biar tahu Usama ini siapa. Nah, setelah itu sampai mana tadi? Ah, turun ayat dari langit menegur Rasulullah tentang pengangkatan anak, gak boleh ngangkat anak. Harus dipanggil Zaid bin Harisa, gak boleh dipanggil Zaid bin Muhammad. Akhirnya Zaid dipanggil dengan namanya yang dulu Zaid bin Harisa. Setelah itu ya atau selang atau mungkin terbalik mungkin duluan yang ini Rasulullah SAW diperintahkan untuk menikah sama Zainab. Oh, itu orang kafir dan sampai detik ini orang barat nyerang Rasulullah dari sisi ini. Muhammad nyuruh anaknya cerai kemudian untuk menikahi istrinya, istri anaknya. Ini yang beredar di barat, orang orientalis selalu menyerang dari ini. Paham maksudnya ya? Dan itu orang jahilah lihatan Muhammad nih. Istri anaknya sendiri dikawin. Makanya turun ayat tadi itu bahwa anak angkat bukan bukan anak. Nikala Rasulullah sama Zainab mantan jangan bekas loh ya mantan. Kalau manusia yang baik-baik jangan dibilang bekas. Sekarang kita bahasa Indonesia ini kadang-kadang kita ini salah. Ini bekas presiden kita, jangan mantan. Bekas tuh kaleng, terus gelas itu bekas. Kalau manusia yang baik-baik jangan dibilang bekas. Kadang-kadang kita salah. Ya beliau ini ini Ustaz, beliau ini bekas istrinya ini jangan bekas, mantan. Karena konotasinya beda. Kok jadi belajar bahasa Indonesia sih kita ini? <laughs> ah, akhirnya Rasulullah nikah sama Zainab binti Jahash. Terus Usama ini Rasulullah memuji ya dalam riwayat dikatakan Rasulullah memuji Ummu Aiman bahwa Ummu Aiman adalah wanita penghuni surga, wanita yang baik, wanita oh, dipuji Rasulullah Ummu Aiman ini. Makanya Zaid mengatakan ya Rasulullah saya akan menikah sama Ummu Aiman. Zaid ini mantan putra angkat. Setuju? Sedangkan Ummu Aiman Rasulullah memanggilnya dengan sebutan ya Ummah wahai ibunda nikah. Zaid waduh dicintai luar Rasulullah luar biasa Zaid ini. Dan eh, siapa tadi? Ummu Aiman pun luar biasa dicintai nikah, punya anak namanya Usama. Usama ketika lahir tidak mirip papanya, mirip ibunya. Keriting hitam. Kalau Zaid bin Harisa kan orang Arab, ganteng. Lah si mamanya ini orang Habasyah, orang Afrika nikah punya anak namanya Usama. Usama niru emaknya hitam keriting. Oh orang orang jahiliyah senang orang kau Quraisy dan menjelek-jelekkan Zaid. Zaid, bener tak ini anakmu kok kayak gini gitu. Kok nggak seperti kamu? Paham maksudnya ya? Yang sedih siapa? Yang sedih Rasulullah. Sedihnya Rasulullah diomongi seperti itu. Kok nggak putih belas gitu loh mungkin ya. Maksudnya gitu. Sedih. Yang sedih Rasulullah. Rasul sedih luar biasa. Sampai suatu hari Zaid sama Usama ini tidur bersama. Kemulan. Kelihatan kakinya. Ada empat kan otomatis kan dua orang. Kakinya empat, kepalanya nggak kelihatan. Terus ada orang suku Mudliji. Suku Mudliji suku yang mengerti pinter melihat apa ini namanya jari telapak tangan pinter. Sampai kalau ada orang tersesat di padang pasir, ini orang tersesat ini dari bani apa tahu dengan teracak kakinya ini. Ahli kaki. Ahli jejak kaki ya. Nah, sampai sekarang saya punya dosen sesi, sesi D yang ngajar saya di Libya dan waktu di Riyadh juga ketemu dan sesi ini pernah bareng-bareng sama Mas Azwar itu dulu waktu di Surabaya pernah cerita ke saya bahwa suku itu masih ada sampai sekarang. Ya pinter gitu bisa. Uh, ini ilmiah loh, bukan kok apa jenenge? Bukan apa jenenge? Ngeramal bukan. Ya memang ada kan ilmunya kita nggak tahu, tapi tahu ini uh, gitu. Suku Mujlin datang lihat ada kaki telapaknya empat tadi itu. Kalau dibuka semua jelas beda. Ini hitam, ini putih kan gitu kan? Tapi kelihatan kakinya kaki kan nggak ada kaki hitam ini belagi semua masih orangnya hitam, orangnya putih, telapak kaki ya seperti ini. Setuju ya? Dilihat sama siapa tadi? Sama suku mujlis dilihat. Kemudian orang ini mengatakan, hadal kodam aw hadirijil hadirijil hadhir hadil kodam, hadzal qadam ba'dhuhu min ba'dhuha min ba'd." Saya lihat telapak kaki ini sebagiannya merupakan sebagian dari yang lain. Paham maksudnya ya? Berarti ini cocok. Rasulullah dengar omongannya suku tadi. Usuh oh, senangnya Rasulullah. Datang ke Aisyah. Aisyah, Aisyah kamu tahu nggak tadi apa yang diomongkan suku Mudliji? Katanya kakinya Z sama dengan kakinya Usama atau sebaliknya. Itu fima makna ya, bukan bukan teks itu. Artinya seperti itu. Oh, senang Rasulullah setelah kejadian itu. Lah, dari pernikahan ini itu tadi muncul Usama. Usama hitam keriting, pemberan dicintai Nabi. Luar biasa cintanya Usama. Saking cintanya Rasul sampai Usama nih kita dengar kita balik ke materi sekarang. Nah, sudah nyampe ke materi. Diambil Hasan ini sama sama siapa tadi? Usama diambil sama Nabi. Allahumma ini bayangkan nih, ini orang barat ngomong toleransi, ngomong HAM baru kemarin. Orang barat ngomong HAM itu baru kemarin. Setelah menjajah 350 tahun ini sekarang ngomong HAM. ham muda. Kamu sudah jajah kita 350 tahun kok ngomong ham. Paham maksudnya ya? Kita dimelaratkan, dikeruk, dijadikan kolonial mereka. Mereka kaum imperialis selama 350 tahun. Sekarang ngomong ham. Ya, suku aborigin habis, suku Indian habis. Hampir negara-negara Afrika itu dijajah dijajah Perancis sama Italia. Waktu mereka menjajah Afrika, lihat anak kecil yang keriting-keriting itu. Afrika dipegang, ditaruh di kebun binatang satu kandang sama monyet. Atau baca sejarah itu. Pertama-tama karena mereka mereka meyakini teori apa? Teori Darwin. Marxisme itu loh. Ketika melihat di Afrika kok ada anak-anak kecil yang keriting-keriting hitam-hitam diambil dibawa ke Eropa, ini mata rantai yang hilang. Aslinya dari dari monyet, terus agak tidak begitu monyet, terus mirip manusia sampai jadi manusia. Paham maksudnya kan? Mereka meyakini itu. Maka ketika melihat anak Afrika dicekel, dibawa ke Eropa, dimasukkan satu sel sama monyet, terus ditonton-tonton sama orang Eropa. Oh, ini mata rantai yang hilang. Baca sejarah dong kalau nggak percaya. Terus sekarang ngomong HAM. Baru kemarin ngomong HAM ini. Ini Rasulullah nih berabad-abad ya, bawa Hasan yang Wajahnya putih berseri-seri tampan yang satunya bawa Usama yang rodok peteng gitu. Ini bukan menghina ini, ini, ini ikhbar, mengkabarkan sejarah. Disayangi sama Rasulullah. Dulu Bilal hitam legam dicintai Nabi. Kalau ngomong ham itu orang Islam itu baik yang punya ham bukan mereka. Mereka baru kemarin sore setelah mereka menjajah kita ratusan tahun baru ngomong ham. Kita dari dulu sudah ham itu kenal. Ya, ham yang benar tapi bukan ham-haman. Ya. Setelah itu dibawa nih Hasan sama siapa tadi? Usama. Rasulullah mengatakan Allahumma inni uhibbuhuma. Ya Allah sungguhnya aku mencintai jua-juanya ini. Ya Allah aku mencintai keduanya Hasan dan Usama. Apa kata Nabi? Fa'ahabbahum, fa'ahibbahuma ya Allah, cintailah keduanya ya Allah. Doanya Nabi loh ini. Ya Allah aku mencintai keduanya. Maka cintailah ya Allah keduanya ini ya Allah. Hasan dan Usama. Hadisnya Sohe diriwayatkan Bukhari. Sepakat tentang Jadi cintai sama Rasulullah SAW. Usama ini. Lah nanti Usama ini punya anak. Punya anak. Otomatis tabiin karena nggak sempat melihat siapa Rasulullah. Melihat anaknya Usama ini main-main atau Dilihat sama sahabat-sahabat anaknya Usama. Apa kata sahabat? Demi Allah, kalau sekiranya Rasulullah melihat bocah ini dan masih hidup, niscaya Rasulullah akan mencintainya juga. Paham maksudnya ya? Karena saking cintanya Rasulullah sama Usama sama Zaid. Ada cerita lagi yang menunjukkan yang menunjukkan kehebatannya Usama. Ada seorang wanita. Kenapa wanita ini? Yang tidak tahu, satu yang belum dijelaskan. Ada seorang wanita terhormat, bangsawan, kaya raya, mencuri. Mencuri. Dia orang mencuri itu nggak mesti mau miskin, Pak. Ada eh, penyakit. Betul enggak? Kaya tapi suka ngutil. Datang ke mallnya. Padahal dia kaya loh. Ada itu penyakit. Penyakit apa namanya? Hah? Ya, sampean yang lebih tahu lah. Lah, ini ada orang wanita mencuri. Ketahuan ketahuan sedangkan peristiwa ini sudah tersampaikan ke hakim ke Rasulullah peristiwa ini sudah tersampaikan ke siapa Rasulullah para sahabat rundingan ini <clears throat> kasihan ini wanita ini ya dia kan siap mengganti yang dicuri tadi itu mengembalikan bagaimana ya caranya supaya nggak jadi potong tangan kasihan wanita ini Para sahabat kumpul-kumpul nggak ada yang berani ngomong sama Nabi ya Rasulullah dia ini sudah menyesal akan mengganti apa? mengganti yang dicuri dan seterusnya bla bla bla bla. Gak ada yang berani ngomong kayak gitu. Makanya para sahabat sepakat sing diajak nonang Nabi siapa? Usama. Kenapa kok Usama yang dipilih sahabat? Karena yang di, gak, gak, karena Usama yang paling disenangi Nabi. Yang namanya melobi itu kan dipilihkan orang yang pas. Ojo aku aku gak par karo wong iku. Ojo aku aku gak dekat. Saman pilih iki dekat sama ini. Kan gitu kan biasanya kan ya. Paham maksudnya ya? Akhirnya sahabat milih Usama. Karena Usama ini dekat sama Nabi, dicintai Nabi. Yang paling cocok ini menyampaikan ini Nabi. Seperti itu. Akhirnya apa? Usama ini berangkat. Di, karena disuruh sahabat tadi eh, sahabat-sahabat senior ini kan sahabat yang bisa dikatakan uh, tidak sekelasnya Umar atau Abu Bakar ini sahabat kecil. Datang Usama ini ke Rasulullah ya Rasulullah ini kan wanita baik bukan wanita baik-baik ya wanita yang mencuri tapi itu orang baik orang ter, orang keluarganya bang, terhormat terus dia ini siap nebus dan minta maaf dan nyesal dan tobat bagaimana kalau nggak usah dipotong tangan ya Rasulullah marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marahnya luar biasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah langsung pidato di depannya sahabat Wallahi dulu Bani Israel itu ditimpakan balak kepada mereka Karena kalau yang mencuri itu orang kere, orang miskin dipotong tangannya Tapi kalau yang mencuri itu orang kaya dibiarkan Paham maksudnya ya? Wallahi kalau sekiranya Fatimah putri Muhammad mencuri Aku yang akan potong tangannya putriku Kata Rasulullah Tak berhasil. Tapi yang di sini yang jadikan patokan bukan berhasil apa tidaknya Usama, tapi kesepakatan sahabat untuk menjadikan Usama sebagai apa? Juru bicara ke Nabi itu yang menjadi patokan. Dan sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah mengirim menyiapkan pasukan besar melawan Romawi. Romawi loh ini. Bukan main-main, Romawi negara adidaya. Sebelum Rasul wafat menyiapkan pasukan menyerang Romawi. Yang dijadikan komandan siapa? Usama yang umurnya masih belasan tahun atau masih belia lah intinya. Masih belia. Sampai sebagian sahabat ini maju mundur. Benar tak Rasulullah ini Usama yang disuruh. Belum berangkat Rasulullah wafat. Kan gitu kan? Diganti Abu Bakar. Abu Bakar dijadikan khalifah, banyak nabi palsu. Banyak orang murtad, banyak orang ingkar tapi tetap Abu Bakar menyiapkan pasukannya Usama. Ditegur sama Umar, ditegur sama sahabat yang lain. Bagaimana kita menyerang Romawi, wahai khalifah. Ini loh banyak orang murtad, banyak nabi palsu, banyak orang ingkar Kalau kita jauh-jauh ke Romawi, nanti bagaimana kalau majinya disikat sama mereka? Kita datang ke Romawi kan cari untung. Sedangkan Madinah itu modal kita. Modal kita sekarang terancam. Ya, orang dagang mesti memastikan modalnya ini aman dulu sebelum cari untung. Paham sampai sini? Secara logika benar loh mengenai sahabat ini. Tapi Abu Bakar adalah manusia yang meletakkan kecerdasannya di bawah petunjuk Rasulullah. Tidak, tidak, tidak. Aku nggak ikut sama kalian. Tidak mungkin agendanya Nabi salah itu tidak mungkin. Tidak mungkin rencana Nabi salah tidak. Berangkat Usama bin Zaid. Abu Bakar ini orang yang nggak pernah menyelisih Nabi. Akal cerdasnya tidak membuat dia ngelunjak. Berbeda dengan orang sekarang. Oh mungkin maksudnya Nabi itu gini ditafsir yang macam-macam. Abu Bakar enggak. Akal cerdasnya diletakkan di bawah petunjuk Nabi. Perangkat pasukannya Usama yang masih belia ini. Nah, memimpin pasukan yang dibawa di, di belakangnya ada siapa? Amr bin As, Khalid bin Walid, Muhiro bin Subah, pendekar-pendekarnya sahabat. Di belakangnya siapa? Usama. Saking cintanya Rasulullah SAW. Dan memang Usama punya punya kualitas bukan kok sekedar nunjuk nepotisme dah. Dan Usama ini waktu perang antara Ali sama Aisyah sama Tolkha sama Zubair dan antara Ali sama Muawiyah termasuk Usama yang nggak ikut ikutan. Mengapa kok Usama nggak ikut ikutan? Karena Fathu Makkah, pembebasan kota Makkah itu kan masih bersatu kan sahabat itu ketika Fatku maka Usama ini ditugaskan Nabi, ya semua kan niat perang itu. Waktu perang nih ketemu sama orang musyrik, sudah perang ya, hampir kalah nih orang kafir, hampir ditebas sama pedangnya Usama, tiba-tiba orang kafir itu mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jari Usama mang mang gak gelem akan dipateni ngucap la ilaha. Sikat sama Usama mati orang ini. Karena perang kan, perang hampir terjepit, hampir dibunuh sama siapa? Usama terus asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad terus jangan bunuh aku aku sudah masuk Islam gitu loh maksudnya itu. Ya, kata Usama nggak dari tadi ngomong gini sudah mau kalah ngomong kayak gini disikat sama Usama mati kedengaran Rasulullah peristiwa itu kedengaran Rasulullah peristiwa itu bahwa Usama ini membunuh orang yang sudah mau bersahadat dimarahi Ya Rasulullah, tadi dia itu mengucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar Rasulullah karena takut dengan pedangku ini. Dari tadi nggak ngomong mau mati ngomong ya Rasulullah. Ya, maknanya seperti itu. Kata Rasulullah, asakok takol bahu. Apakah engkau sudah membedah dadanya, hatinya sehingga kamu bisa mengatakan itu? Saking sedihnya Usama sampai mengatakan, seandainya pada waktu itu aku adalah orang yang baru masuk Islam, niscaya Rasulullah tidak memarahi aku. Dan sejarah mencatat Rasulullah tidak pernah marah sama sahabat kecuali sahabat yang disayangi. Rasulullah ini ketika melihat ada orang Badui, Arab kampung datang ke Madinah, tiba-tiba pipis di Masjid Nabawi. Saya mau tanya kira-kira ada orang di sini dari desa terus datang ke Alamin terus pipis di depan orang banyak pipis di pojok Masjid Alamin, sama marah enggak? Nek gak marah ya nemen sampean. Oh, marah gitu. Nah, gitu. Ini orang pipis di Masjid Nabawi, bukan di Al Amin, Masjid Nabawi. Yang kalau orang sholat di situ seperti sholat berapa kali di luar? Seribu kali di dipipisi. Oh, sahabat marah luar biasa. Sahabat ingin menghardik, ingin memukul. Kata Nabi Dau, tinggalkan, tinggalkan, biarkan, biarkan. Disuruh nyelesaikan, jangan sampai pipisnya tersendat. Biarkan, biarkan, biarkan. Ketika sudah selesai pipis, Rasulullah ngomong sama sahabat, ambillah seember air. Saya mau tanya yang di, yang disuruh Nabi siapa? Yang pipis apa sahabat yang marah-marah tadi? Sahabat loh yang disuruh Nabi. Ya. sehingga pipis malah disuruh ngambil air. Akhirnya para sahabat ngambil air terus suruh nyiram. Saya mau tanya, dimarahi nggak orang Arab Badui tadi? Gak kena. Karena Rasul nggak kena. Rasulullah nggak mau marahi orang kecuali yang disayanginya. Lu gak kenal kok marah-marah. Al jahil yu'allam. Orang bodoh itu diajari, jangan dimarahi. Gak nyambung. Orang bodoh itu diajari, jangan dimarahi. Dibiarkan gak dimarahi sama Nabi. Tapi giliran Mu'ad melakukan kesalahan, waduh. Dimarahi sama Nabi. Mu'ad ini pernah ngimami orang dengan bacaan yang panjang sekali. Sampai ada jamaahnya gak kuat keluar. Kan gitu kan? Ketika selesai maka eh, siapa tadi Mu'ad bin Jabal datangi sahabat, ya, atau orang yang keluar dari jamaah tadi. Kenapa kau keluar dari jamaah? Wallah, engkau adalah orang munafik. Engkau adalah apa? Orang munafik. Ini menunjukkan bahwa pada waktu itu ciri orang munafik adalah tidak sholat jamaah. Terlepas omongannya Mu'ad ini benar apa enggak. Tapi Mu'ad sampai ngomong seperti itu. Itu pertanda pada waktu itu. Ciri orang munafik adalah tidak sholat jamaah. Paham? Datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya ada orang sudah ikut aku keluar dari jamaah. Walau dia orang munafik ya Rasulullah. Panggil orang itu. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah tidak pernah menghukumi dari satu pihak. Kan gitu kan? Datang, kenapa kamu kok tinggalkan jamaahnya muat? Ya Rasulullah ini panjang sekali, tidak kuat ya Rasulullah. Panjang sekali. Marah Rasulullah. Kepada siapa marahnya? Mu'ad, afatanun anta ya Mu'ad? Apakah engkau membuat fitnah dalam agama ini wahai Mu'ad sehingga orang-orang ini lari dari dirimu? Dimarahi. Kenapa kok dimarahi? Karena sayang. Ya, karena sayang. Termasuk siapa tadi? Usama, karena sayang pada Usama. Terus selanjutnya masih ada waktu. Wafa eh, an Uqbah bin Kharis qala raaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu wa hamal al-hasana Wa wa yakul bi abi syabihun bin nabi laisa syabihun bi ali wa ali yadhhar Saya melihat kata Uqbah bin Haris, saya melihat Abu Bakar radhiyallahu anhu menggendong Hasan. Lu bayangkan. Kok dibilang Abu Bakar nggak cinta sama Ahlu Bait? Ini orang yang kecelik mereka ini. Kata zaman kalau belajar kuliah-kuliah itu, mereka mengklasifikasikan ini sahabat yang nggak senang sama Ali Bait. Mana ada sahabat yang nggak senang sama Ali Bait? Mana? Ini bualannya orang-orang itu. Ya, ini riwayat jelek Bukhari yang meriwayatkan ini. Sepakat kaum muslimin kesohihannya. Kok dibilang Abu Bakar benci sama Ali Bait? itu Abu Bakar Hamal al Hasan. Saya tahu ketika Ali nikah sama Fatima itu Ali miskin. Ali itu miskin, Mbak. Ali itu punya bapak namanya Abu Talib. Abu Talib itu anaknya banyak dan miskin. Makanya Ali diramut siapa? Rasulullah. Ali itu dilamar Nabi sejak kecil karena sebagai jasanya Abu Thalib ngurus Nabi gitu loh, paham ya? Terus anaknya banyak Abu Thalib, miskin Abu Thalib, bukan kaya. Ali dirawat sama Nabi. Gitu loh. Lah Ali waktu nikah sama Fatimah miskin, pemuda miskin. Siapa yang nyumbang untuk jadi mahar? Siapa? Siapa? terus Sampai nih diceritain sing kene sing kene lali sing diceritani kene kene lali kok. eh pegangnya nyambung nyambung Ketika hal, hal ini ke sama Fatimah, ini miskin ini hal ini. Disumbang sama sahabat, siapa yang nyumbang? Utsman bin Affan. Disumbang supaya bisa nikah sama Fatimah itu. Loh, kok dikatakan sahabat itu khulafaur rasyidin merampas siapa? Ke pemilik kepemimpinan siapa? Hanya Ali jadi pemimpin. Ini bualannya orang-orang itu. Lagi itu yang namanya profesor doktor orang-orang itu mengklasifikasi ah, Iya, Bukhari yang ngomong ini. Yang kita sepakat kesohihannya ini. Ya, jadi Hasan kecil digendong sama Abu Bakar. Digendong, terus Abu Bakar berkata, bi, bi abi sabihun bin Nabi. Hasan ini mirip Nabi. Laisa sabihun bi Ali, tidak mirip Ali. Ali ada di situ. Wa Ali yadhak dan Ali tertawa. Tertawa maksudnya menanggapi apa? Omongannya siapa? Ah, oh, ada masalah saling mencintai. Ketika Abu Bakar jadi khalifah, ada jihad. Ali ikut jihad enggak? Ikut jihad. Zaman Umar bin Khattab ada jihad. Ali ikut jihad enggak? Ikut jihad. Berarti mengakui. Nah, tidak seperti yang dituduhkan orang Syiah bahwa Abu Bakar, Umar, Utsmani merampas kekhalifahan Ali dalam ya dalam memimpin ya. Wafatuhu, wafatnya. Tufiya Al-Hasanu ibn Ali khilal fath Muawiyah Hasan bin Ali meninggal sedangkan pemerintahan kaum muslimin dipegang oleh Muawiyah yaitu pada tahun Tis'awa Arba'in 49 Hijriah. Kala Umar bin Ishaq, Umar bin Ishaq berkata, "Takhaltu wa ana wa sahibun li wa alal alal Hasan ibn Ali na'udu." Saya dan teman saya, kata Umar bin Ishaq, saya dan teman saya mengunjungi Hasan, Al Hasan putranya Ali Na'udhu, kami menjenguk karena sakit. Kalau li sahibi, kemudian Al Hasan bilang sama temanku yang aku ajak tadi, "Ya fulan, salni." Hei fulan, tanyalah aku. Atau mintalah sesuatu. Diartikan apa di tempat sampean? Minta apa tanya? Bertanya ya. Bertanyalah karena saale itu artinya bisa minta, bisa bertanya. Wahai fulan, tanyalah kepada aku. Maka temanku bilang, "Ma'ana bisailika syai'an?" Aku tidak menanyakan sesuatu kepadamu, aku tidak meminta sesuatu kepadamu wahai Al-Hasan, putranya Nabi atau cucunya Nabi. "Tsumma qama min indina." Setelah itu Hasan sakit loh Hasan ini. Hasan berdiri terus masuk ke ruangan kecil, thumma kharaja kemudian keluar lagi. Ini sakit loh ini ya, Hasan dalam kondisi sakit. Keluar lagi dari ruangan kecil tadi dan mengatakan fulan, salni qabla an la alani. Fulan, tanyalah aku sebelum nanti tiba waktunya kau tidak bisa bertanya lagi kepada aku. Maksudnya apa itu? Mati. Itu sakit keras ini. Fa ini wallahi laqad lafattu ta'ifatan min kabidi qabla qabl qallabtuha bi'udin kana ma'i. Tadi aku masuk ruangan itu, kemudian aku memuntahkan sebagian dari limpahku. Artinya sampai isi perutnya itu apa? Keluar. Kemudian aku apa bahasa Jawanya itu aku orek-orek apa itu ini? Bahasa Indonesia apa? Muntahnya tadi itu loh. Ini si Hasan ini bawa kayu terus di apa sing pas bahasa Nisanya? Nah, dikorek-korek. Dilihat-lihat muntahnya itu. Tadi Hasan ngomong barusan tadi aku muntah dan aku megang kayu dan aku aku ya itu tadi ya Pak. Kok repot sih bahasa ya? Aku korek-korek muntahku itu tadi. Maka saya lihat ini suki itu summa. Aku tahu aku diracun. Dari muntahku tadi saya teliti-teliti saya diracun. Hasan diracun. Kotsuki itu summa miroron. Aku sudah terbiasa diracuni. Falakus komitlah hada fasalni. Tapi tidak pernah aku diracun dengan racun yang seperti ini. Ini berat tidak seperti biasanya. Berarti ini menunjukkan bahwa Hasan sudah sering diracun. Salni. Maka bertanyalah sebelum aku tiada. Bertanyalah aku tentang apa? Karena aku diracun dan tidak pernah aku diracun seperti racun yang sekarang ini. Faqala maka sahabatku tadi berkata, "Ma ana bisa ilika syai'a." Aku tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada Anda. Allah dan insya Allah Allah menyembuhkanmu. Allah tidak Allah akan mengafiahkan dirimu, menyembuhkanmu. Tsumma kharajna kemudian kami keluar. falamakan kan kemudian besoknya ataituhu aku datang ke dia lagi, ke beliau. Siapa yang ngomong tadi itu? Umair bin Iskar. Aku datangi lagi ke beliau. Wajah Al Husain. Datanglah adiknya, adiknya Hasan siapa namanya? Husain. Datanglah Husain. Fakoh ada ing si Husain datang duduk di sebelah kepalanya Hasan. Fakola Hasan berkata, Ay akhi, anbi'ni man Wahai kakakku, wahai saudaraku, kabarkan kepadaku siapa yang meracunimu. Kabarkan kepadaku siapa yang meracunimu. Kala Hasan, Hasan berkata, lima, untuk apa? Untuk apa kamu menanyakan itu kepadaku? Atak tuluhu, apakah engkau ingin membunuh orang yang meracun aku? Mengkisosnya? Kala enam, iya, aku akan bunuh itu. Aku akan bunuh orang yang meracunimu, wahai kakakku. Kala Hasan berkata, Ma'ana bimuhadithika syai'a. Aku tidak akan mengabarkan apapun kepadamu. Wahai Hussein In yaku sahibilladhi adunnu fallahu asyadu nikmatan. Nikmatan. Jikalau orang yang aku duga bahwa dia meracuni aku itu benar-benar dia melakukan maka Allah lebih asyadu nikmah lebih berat azabnya Nikma itu azab. Kalau ni'ma itu apa? Nikmat. Hanya penting bahasa Arab itu. Dan seorang suami istri nikah. Habis malam pertama suaminya ngomong sama istrinya, "Bagaimana Dik tadi malam, Dik?" Istrinya ngomong, "Ah, nikma. Suaminya nggak ngerti bahasa Arab. Alhamdulillah ya Allah. Saking fasih loh itu, istrinya ngomong ngomong ketika ditanya itu bagaimana, Dik? ah, si istri ngomong nikmah pakai kolkola lagi nikmah dikira suaminya usah uh, ingin enak sampai kolkolanya muncul <laughs> padahal nikmah ini bukan nikmat beda mas nikmah ini artinya apa azab Nah, ini pentingnya bahasa Arab. Si istrinya ngerti bahasa Arab ikut kursus, suaminya nggak nggak ngerti, dijawab nikmah. Alhamdulillah. Padahal salah paham. <laughs> Ya. Jadi lari ke bahasa Arab gitu. Mana Nabi Muhammad aku nggak akan ngomong sama kamu Hasan siapa yang bunuhku? Iya aku alladhi adunu faullah. Jika yang aku duga itu benar-benar meracuni aku, biarlah Allah yang menghukum dan hukuman Allah lebih besar daripada hukuman kita. Wa illa, tapi kalau orang yang aku duga itu ternyata dia bukan orang yang meracuni aku, walayuk bariun. aku nggak ingin ada orang yang terbunuh gara-gara aku. Paham saya ya? Jangan. Berarti masih praduga. Ini juga ini juga dalil bahwa tidak bisa mengkisah seorang sembarangan kalau tidak cukup bukti. Wakila maka dikatakan annallati sakot hu asumma zaujatuhu Ja'da bintul Ash'ath walakin lam yathbut. Sebagian meriwayat mengatakan bahwa beliau ini diracun oleh siapa? Istrinya sendiri namanya Ja'ja bin Kha, bin As'ad. Ah, tapi Ja'ja bin As'ad ini kok nggak disebutkan di di istri-istri tadi. Yang pertama tadi, Pak. Walakin lam yasbut, tetapi riwayat ini lam yasbut tidak tidak tidak sohi, tidak kuat. Kalau Zahabi Imam Zahabi berkata, hadza syai'un la yasih. Ini adalah riwayat yang tidak benar, tidak sah. Famanilladzi ittala alaih. Wa qala Ibnu Katsir Ibnu Katsir mengatakan wa indi anna hadza laisa bisahih. Menurut Ibnu Katsir ini riwayatnya ndak benar, ndak sahih bahwa yang meracuni siapa tadi? Nah, sehingga kita nggak boleh meyakini bahwa yang meracun itu siapa? Istri beliau. Ya, ini hanya riwayat dan riwayat itu tidak tetap. Al-mabhas ats Kita lanjutkan dikit lagi. Gak apa-apa. Masih bisa ya? Al Bay Al Hasan radhiyallahu anhu bil khilafah, pembaiatan Hasan jadi khalifah. Ba'da maqtal Ali radhiyallahu anhu wa ardahu bai'a al Kufa Al Hasan ibn Ali wa kharaja ba'dan uqidat lahul bayah min Al Kufa ila Syam. Setelah terbunuhnya Ali radhiyallahu anhu, siapa yang bunuh Ali kemarin? Siapa? Ibnu Muljam, siapa namanya? Ibnu Muljam kan anaknya Muljam, nah Muljim. Siapa nama yang bunuh? Subhanallah baru kemarin Hah? Abdurrahman kan kan namanya. Ketika dibaik, ketika Ali wafat, orang-orang ahli Kufah membaiat siapa? Hasan jadi khalifah. Setelah selesai ak, uh, akad baiat itu, langsung keluar nih Hasan menuju Syam. Oh, langsung, Mbak beberapa bukan langsung ya maksudnya setelah jadi khalifah terus selang beberapa waktu berangkat kemana ke Syam ke Syam ke tempatnya siapa bawa pasukan banyak li'annahum ilal an lam yanzilu ala taati amir mu'minin Ali bin Abi Thalib karena mereka masih belum berbaiat kepada Ali pada waktu itu Muawiyah dan Amr bin As dan Al Hasan bin Ali Yusolih Muawiyah wa Islami wa Amrul kemudian Hasan punya inisiatif biar tidak terus terjadi pertumpahan darah. dan Hasan ini termasuk orang yang menghalangi Ali untuk perang sama Muawiyah. Sudah ayah, sudah jangan jangan perang. Nanti akan terjadi pertumpahan darah. Paham maksudnya ya? Termasuk orang yang tidak setuju dengan peperangan-peperangan. Makanya beliau datang ke sama bawa pasukan, niatnya damai. Bahkan ala yuhibul kita Hasan orangnya lembut, gak seneng perang. Bal innal Hasan kana yu'mudha mu'aridan li khuruji Ali. Bahkan Hasan ini termasuk yang yang tidak setuju dan menghalangi Ali untuk keluar ke Syam pada waktu itu untuk perang sama siapa tadi? Muawiyah. Wa kana min alamat iradati lisuluk annahu azala Qais bin Sa'ad bin Ubadah anil qiyada wa dal qiyada bi yadi Abdullah bin Abbas. Termasuk pertanda bahwa Eh, Hasan ini pengen damai, nggak ingin perang terus, adalah tindakan beliau yaitu memecat Qais bin Said bin Ubadah dari kepanglimaan, dari panglima perang. Dan diganti oleh Abdullah bin Abbas. Bin Abbas kan orangnya ahli ilmu, cerdas. Nah ini eh, Qais bin Sa'ad bin Ubadah ini anaknya sahabat. Sa'id bin Ubadah sahabat terkenal. Kemudian Fadil Hasan Al-Basri, Hasan Al-Basri berkata, "Lama sarul Hasan bin Ali ila Muawiyah tabil kata Ibqal Amr bin Asli Muawiyah arokatibatan la lihat hatta biro akhiruha." Hasan membawa pasukan besar menuju Syam. Maka Amr bin As ngomong sama Muawiyah, "Saya melihat pasukan besar yang akan sebentar lagi akan terjadi peperangan lah intinya seperti itu." Maka kalau disangka, disangka oleh Amr bin As ini mau perang si siapa tadi? Hasan ini. Qala Hasan Al Basri, Hasan Al Basri berkata, "Laqad sami'tu Aba Bakr yaqul bainama Rasulullah yaktubu Irja al Hasan faqala ibni hada sayyidun ini ngulangi tadi. Jadi Hasan Al Basri berkata, saya mendengar dari Abu Bakr bahwa Rasulullah pernah berkhutbah kemudian ada Hasan, kemudian Rasul mengatakan, putraku ini nanti akan mendamaikan dua kaum muslimin yang bertikai. Arsala Muawiyah ilal Hasan sijilan qad khudima fi asfali uktub fi ma turidu wa Muawiyah mengirim surat kepada Hasan yang di situ ada stempelnya. Uktub fihi ma turidu wa Tulislah apa saja yang kamu inginkan. Yang ngomong ini siapa? Muawiyah. Faqala Amr bin As bal nuqatiluhu. Kata Amr bin As, sudah, nggak pakai surat-suratan, langsung kita bunuh aja. Eh, bukan bunuh, mohon maaf. Langsung kita apa? Perang saja. Bisa, beda loh ya. Lafat kotala sama kotala. Kalau kotala itu artinya membunuh, kalau kotala itu artinya apa? Perang. Tidak mungkin lafadznya yang dipakai Amr bin As kita bunuh dah. Tapi apa? Kita perang. Perang artinya harus ada satu yang menang, eh, dia atau kita gitu loh. Fakala Muawiyah wakala qala Zuhri kana khairul rajulaini. Muawiyah berkata menanggapi omongannya siapa tadi? Amr bin As. Kata Zuhri, Imam Zuhri mengatakan dan Muawiyah adalah yang terbaik di antara dua orang itu. Orang itu siapa maksudnya? Muawiyah dan Amr bin As. Jadi menurut Zuhri Muawiyah lebih baik. Paham? Zuhri ini namanya Syihabuddin Az-Zuhri. Az-Zuhri adalah saya karena ini ada tulisan Az-Zuhri saya terangkan siapa Az-Zuhri ini. Az-Zuhri ini hidup semasa dengan Umar bin Abdul Aziz. Tabiin kan? Az-Zuhri tabi'in apa tabi tabi'in? Az-Zuhri ini uh, hidup di masa Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz menunjuk az dalam rangka kodifikasi hadis Nabi. Ngerti kodifikasi? Apa kodifikasi itu? Tadwin, penulisan. Jadi penulisan hadis itu dimulai, penulisan dalam bentuk kitab-kitab itu dikumpulkan jadi satu, itu di zamannya az ini. Dulu ya dihafal-hafalkan riwayat-riwayat gitu loh. Nah, di zamannya Zuhri itu mulai dikodifikasi. Eh, setelah itu kan Imam Ahmad sudah punya buku namanya Musnad Imam Ahmad, ya kan seperti itu. Dulunya masih di apa? Kepala kepala dimulainya zaman Zuhri ini. di Ditugaskan oleh siapa tadi? Umar bin Abdul Aziz. Nanti kalau kita belajar Umar bin Abdul Aziz masih nanti, masih lama ini aja masih sampai siapa? Hasan. Wakana khairu rajulain ala rislika ya Aba Abdillah. Sebentar, jangan begitu wahai Abu Abdillah. Siapa Abu Abdillah ini? Amr bin As, karena Amr bin As punya anak namanya Abdullah bin Amr bin As. Jangan begitu Abdullah, eh Abu Abdillah, Amr bin As. Fa inna kala takhus min qatliha ulai hatta yuktal. Kamu nggak mungkin bisa membunuh dan memerangi pasukannya Hasan kecuali pasukanmu juga ikut mati. Kau tidak mungkin bisa memerangi Hasan kecuali kaummu juga akan ikut mati juga. Tidaklah mereka terbunuh kecuali mereka juga akan membunuh pasukan kita. Kemudian kata Muawiyah, "Fama khairul haya ba'da dhalik. Apa gunanya hidup di dunia ini kalau kita saling menumpahkan darah? Baik nggak berarti Muawiyah ini? baik. Jangan-jangan. Jadi cucunya Nabi. Muawiyah tidak pernah. Muawiyah tidak pernah mengklaim dia lebih baik daripada Ali. Ah, Muawiyah ngomong, aku tahu. Kau itu lebih mulia dari aku. Kau itu apa mantunya Nabi, ahli bait. Jauh masuk Islam daripada saya. Tahu. Tapi bukan masalah itu yang diperkarakan sama siapa kemarin. Masalahnya Muawiyah ini darahnya saudaraku. Paham kan gitu ya? Kemudian wah eh, wa ini wallahi la uqatil hatta la ajid minal kita dan aku tidak akan mau aku tidak mau perang sampai tidak ada jalan lain kecuali peperangan. Artinya Abu Sufyan tidak senang juga sama Pak. Perang, perang kemarin kan saya jelaskan tuh, ketika melihat orang-orang Romawi tentara-tentara salib itu sudah ada zaman itu. Tentara Romawi ketika melihat Muawiyah perang sama siapa? Ali, sama saya ceritakan kemarin ya. Ini pasukannya Romawi sudah merangsek loh ke perbatasan Syam, mau menyikat orang-orang Arab di Syam itu. Muawiyah tahu, langsung kirim surat Muawiyah. Jika kalian tidak kembali ke negara kalian, wallahi saya akan berdamai dengan anak paman saya. Siapa anak paman di sini? Ali. Saya akan berdamai dengan anak paman saya. Saya lupakan masalah di antara kami. Kemudian kami akan datangkan pasukan yang awalnya sampai ke Romawi, akhirnya masih ada di Suriah. Paham maksudnya? Saya akan datangkan pasukan awalnya nyampe Romawi itu buntutnya masih ada di Damaskus, Suria. Paham maksudnya? Apa maksudnya? Akan kami datangkan pasukan yang tidak pernah dilihat sejarah sebelumnya, gitu loh. Diancam gemeter Romawi balik lagi ke situ perang. Artinya Muawiyah ini, ini masalah pribadi, bukan masalah pribadi, ini masalah yang meskipun demikian kalau dihadapkan orang kafir tetap bersaudara. Apapun saudaramu, apapun masalahmu, tidak boleh kamu ngasih peluang orang kafir untuk menghantam Islam. Itu loh ya, itu harus diperhatikan itu. Nah, ini menunjukkan kebaikan Muawiyah. Wal taqaw Muawiyah itu bil Hasan, ketemu Muawiyah sama Hasan. Wa tanazal al-Hasan bin Ali li Muawiyah tabil khilafah. Mana terjadi rembukan-rembukan kita nggak bisa gini-gini terus dan kita harus selesaikan masalah ini biar pertumpahan darah tidak larut-larut. Kita mengemban risalah Islam, menaklukkan negeri-negeri, mengislamkan negeri-negeri. Bagaimana kita ini bisa menaklukkan negeri-negeri kalau kita perang terus? Dan di zaman Ali tercatat tidak ada penaklukan. Zamannya Abu Bakar, Jazir Arab distabilis, stabilitaskan negara ini, distabilkan zamannya Umar menaklukkan negeri-negeri Syam ditaklukkan, Romawi ditaklukkan, Persia ditaklukkan, Mesir ditaklukkan sampai hampir ke negara-negara yang banyak. Itu zamannya Umar. Zamannya Utsman lebih lagi luar biasa. Tidak ada penyebaran wilayah Islam melebihi siapa? Sampai ke Azerbaijan. Soal Umar Utsman bin Affan luar biasa. Peperangan menaklukkan negeri-negeri mengislamkan orang-orangnya. Zamannya Ali mandek. Kenapa kok mandek? Ya itu. Orang Islam tukaran saat duluri dewi. Kan gitu kan? Nah, si Hasan ini nggak bisa diterus-teruskan gini. Kita membawa is kita akrab, kita kita harus rukun. Sepakat diserahkan ke Muawiyah. Ketika Muawiyah jadi khalifah, tidak ada perselisihan sudah. Entek, sudah selesai sudah, nggak ada musuh-musuhan habis bersatu ketika Muawiyah mengirim pasukan jihad yang ikut sahabat-sahabat-sahabat yang bisa jadi kemarin nggak ikut-ikutan. Paham saya? Ketika ada peristiwa Ali sama Muawiyah ini kan terkotak-kotak kaum muslimin. Ada yang milih tawakuf, diam nggak ikut-ikutan, ada yang milih di bloknya Ali kan gitu kemarin saya jelaskan. Ada yang di bloknya Muawiyah. Tapi ketika ini sudah Muawiyah jadi khalifah tidak ada habis. Selesai perang-perang tadi. Jadi satu, sami'na wa to'na. Ketika Muawiyah menaklukkan negeri-negeri itu, yang berangkat sahabat. Sepakat, sudah nggak ada silap pendapat lagi. Yang membayar Muawiyah siapa? Para sahabat. Biar gak salah paham tuh karena sebagian orang selalu mencela siapa? Yang ini siapa yang membayar? Sahabat. Yang sepakat sahabat berarti. Ya dan besok kita akan masuk Muawiyah. Saya selesaikan dulu Hasan pada waktu ini. Ya, fa asbaha Muawiyah tu amiran lil mukmin maka sejak itu Muawiyah diangkat jadi para menjadi apa? Amirul mukminin. Wa sumya hadzal am amul jamaah tahun itu diberi julukan oleh kaum muslimin tahun bersatu, amul jamaah, hari apa tahun bersatunya seluruh kaum muslimin dari penghujung Afrika sampai pada waktu itu sepakat semuanya ini yang memimpin adalah Muawiyah. Sepakat tidak ada dualisme sepakat wah itu setelah itu luar biasa Muawiyah membuat kapal-kapal perang menaklukkan negeri-negeri mulai laut dan itu tidak pernah terjadi sebelumnya dan Rasulullah sudah mengabarkan nanti di antara umatku akan ada pasukan pertama yang mengarungi lautan menaklukkan negeri siapa yang melakukan itu wajib masuk surga siapa yang membuat itu siapa yang memimpin tidak terjadi kecuali di zamannya Muawiyah luar biasa itu Eropa-Eropa diislamkan itu sebagian wilayahnya. Luar biasa. Lah itu yang dibenci sama orang-orang haroka-haroka itu. Said Kutub termasuk orang yang membenci Muawiyah luar biasa. Di kitabnya itu. Jangankan Muawiyah, Utsman bin Affan di kritik pedes sama siapa tadi? Said Kutub. Dah harus dijelaskan kayak gini biar tahu ya Uh, adapun bagaimana keutamaan Muawiyah insya Allah besok akan kita jelaskan dan Muawiyah ini tirainya sahabat. Perhatikan Pak, perhatikan. Saya jelaskan sedikit sebelum saya tutup. Sebagian ulama mengatakan sahabat itu ibarat rumah, maka tirainya rumah itu adalah Muawiyah. Kalau sampai engkau melihat ada orang menyingkap tirai itu, ragukan orang itu. Orang itu manhatnya bener apa enggak? bisa diketahui bagaimana dia memposisikan siapa? Muawiyah. Kalau dia berkata jelek tentang Muawiyah, pastikan dia bukan ahlus sunnah. Pastikan dia bukan ahlus sunnah. Muawiyah itu ujiannya para sahabat. Maksudnya bukan ujiannya para sahabat, ujian orang ini senang sahabat apa tidak di Muawiyah ini. Karena Umar sepakat kan gitu kan. Umar Abu Bakar sepakat, tapi Muawiyah ini banyak diperselisihkan Nah, disitulah orang itu diketahui manhatnya lurus apa tidak. Nah, ini insya Allah besok akan kita terangkan bagaimana Muawiyah mengemban risalah dan bagaimana keutamaannya, bagaimana hubungannya sama Nabi, bagaimana keutamaan, bagaimana ucapan Nabi tentang Muawiyah. Insya Allah besok akan kita jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.